Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini adalah hari Rabu tanggal 18 Februari. Kami sedang berada di kawasan Putrajaya, pusat pemerintahan Malaysia. Di belakang Begitu padatnya lalu lalang lintas kendaraan menandakan betapa sibuknya manusia mengejar dunia. Sesuatu yang memang dia perlukan tetapi tidak akan menjamin keselamatannya. Justru dunia yang dia rebutkan, yang dia buru saat ini hanya akan menjadi ratapannya kelak pada hari kiamat. manusia isi otaknya pada zaman ini. Isi yang ada di dalam dadanya pada saat ini dipenuhi oleh kecintaan terhadap dunia. Kecintaan yang sangat memilukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang di pagi hari dunia yang ada dalam fikirannya. Siapa yang di pagi hari dunia yang ada di hatinya. Baru saja dia bangun. Yang teringat dia apa yang akan dia kerjakan hari ini. Dan ternyata yang dia pikirkan adalah dunia. Yang dia kerjakan hari ini adalah untuk dunia. Buat mendapatkan dunia. Maka orang yang melakukan perbuatan itu. Dari mulai bangunnya. Allah telah menetapkan kehinaan baginya. Satu hari itu. Apabila semangatnya untuk bangun dari tidurnya. Hanyalah karena dunia. Dia akan dijadikan oleh Allah budak dari dunia ini. saudaraku lihat apa yang dibuat oleh Rasulullah ketika beliau mulai terbangun daripada tidurnya beliau segera berdoa urusan pertama yang dilakukannya adalah berhubungan langsung dengan sang khaliknya lalu beliau beranjak dari tempat tidurnya pergi mengambil air wudhu dan beliau pun berwudhu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah salat qiyamul lail lalu berzikir beliau berdoa kemudian solat subuh, berzikir lagi sampai terbit matahari. Ini yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah matahari terbit, barulah beliau menyebar di muka bumi ini. Tapi bagaimana dengan manusia sekarang? Lihatlah apa yang dibuat oleh manusia sekarang. Jam-jam sebegini seharusnya manusia baru saja melaksanakan solat sunat syuruk dua rakaat yang pahalanya kata Rasulullah sama dengan pahala orang yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh tamah tamah tamah secara sempurna sempurna sempurna pahala yang begitu besar tetapi telah disia-siakan Allah Maha Pemurah untuk membagi-bagikan pahala seberapa pun dia mau dia akan bagi kepada hambanya tetapi hamba inilah yang pemalas memang benar kita memang sedang ada di zaman di mana pada zaman ini Rasulullah telah menyebutkan sayati alaikum zaman akan datang kepada kamu satu zaman yang dimaksud Rasulullah adalah zaman di mana kiamat sudah dekat Rasulullah bersabda iqtarabatis saah wala yazdadun nas minat dunya illa hirsa Semakin dekat kiamat manusia-manusia termasuk umat Nabi semakin rakus dengan dunia semakin memburu dunia semakin tamak mendapatkan dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara hubungannya dengan Allah semakin bertambah waktu, semakin bertambah buruk, semakin bertambah jelek. La haula wala quwata illa billah. Padahal wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan, kamu di dunia ini adalah seorang musafir, tidak lain. Maka bayangkan diri kamu sebagai seorang musafir. Kamu adalah turis di bumi ini dan kamu tidak akan selamanya hidup di bumi. Tapi apa yang dibuat oleh manusia yang tertipu? Mereka menganggap seolah-olah kehidupan dunia ini adalah segala-galanya. Mereka menganggap seolah-olah hidup mereka hanya untuk di dunia. Sehingga pergi pagi, pulang sore, kadang-kadang pulang malam. Hah? Nanti sesampainya di rumah, dia temui anaknya sudah tidur. Dia tinggalkan tadi pagi anaknya masih dalam keadaan tidur. Maka apa kebahagiaan hidup yang dia cari? tiba-tiba dia tua, penyakitan, uang yang dia dapatkan dengan susah payah semasa dia masih sehat, semasa dia masih muda, dia habiskan kembali untuk mencari kesehatannya sementara umurnya sudah tua. La ilaha illallah. Betapa malang nasib orang yang tertipu seperti ini. Berpagi-pagilah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jinakkan dunia untuknya. Allah akan mudahkan dunia untuknya. Allah akan jadikan dunia yang yang memperbudak diri kepadanya. bukan kebalikan. Orang yang dunia menjadi target utamanya, maka dia akan dihinakan oleh dunia, dia akan diperbudak oleh dunia. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Lihat Rasulullah bagaimana mendidik para sahabat. Pagi-pagi, pertanyaan Rasul kepada para sahabatnya, siapa di antara kamu yang pagi ini telah berinfak? Siapa di antara kamu pagi ini yang telah sholat? Siapa di antara kamu yang pagi ini bla bla bla bla bla bla bla bla bla yang ditanyakan Rasulullah ibadah dulu. toh memang hidup ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia semakin buta, manusia semakin gila, manusia semakin rakus dan tamak dengan dunia. Dunia yang pasti akan ditinggalkannya, dunia yang pasti akan meninggalkannya dan dunia yang akan disesalinya nanti pada hari kiamat. Tidaklah yang akan berlomba-lomba memperebutkan dunia kecuali bangkai. Di sisi Allah dunia ini tidaklah lebih berharga daripada seekor sehelai sayap lalat. Dan Rasulullah mengatakan dunia ini bangkai. Maka yang memperebutkan dunia seperti itulah hakikatnya dia. La, uh, lalat, ulat, anjing, kuman. Itulah kualitas orang yang hidupnya hanya memburu dunia, mengejar bangkai, mengejar bangkai. Masya Allah. Wa inna ma'indallahi khairun. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih mulia. Dan inilah yang harus kita kejar. Selamat berjuang, berlombalah dalam mengejar akhirat, hiduplah di dunia sebagai orang yang realistis, sebagai seorang perantau, sebagai seorang turis yang tidak selama-lamanya, maka tentu saja dia tidak akan menghabiskan semuanya dan segala-galanya di perantauan. Justru dia akan mempersiapkan apa yang seterusnya akan dia dapatkan di kampung halamannya. Maka inilah yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.